<clears throat> nikmat dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan agama kita. <clears throat> Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk <clears throat> menyempurnakan hal-hal yang kurang dalam agama kita. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita pemberiannya yang terbesar, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. <clears throat> Ikhwatal Islam, rahimakumullah, pada kesempatan di pagi yang cerah ini, kita akan lanjutkan kajian kita membahas fikih al-asma'il husna, pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah beserta kandungannya dan faedahnya terhadap keimanan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji atau membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala At-Tayyibu yang maha baik yang maha suci dari segala kekurangan dan celaan. Nama Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sahar ad-Dausi radhiyallahu taala anhu Abdurrahman ibnu Sahar ad-Dausi radhiyallahu taala anhu Abu Hurairah dia mengatakan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> Ya ayyuhan nas, innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wahai sekalian manusia, <coughs> Inna Allah wa la yakbalu illa Ta'iban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala at maha baik, maha disucikan dari segala kekurangan. Dan Allah tidak menerima dari manusia kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana yang diperintahkannya kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat ke-51 Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna ta alim." Wahai orang, wahai para nabi, wahai para rasul, makanlah dari at yang baik-baik yang halal, yang tidak membahayakan, dan beramallah dengan amalan yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini perintah kepada Rasul alaihi musallatu wassalam. Adapun kepada orang-orang yang beriman dalam surat Al-Baqarah ayat 172 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik, <clears throat> yang halal yang kami anugerahkan kepada kalian. Yang kami anugerahkan kepadamu. Summa zakaro kemudian beliau menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan rambutnya acak-acakan, kemudian badannya berdebu, dia mengangkat kedua tangannya ke langit, berdoa kepada Allah mengatakan ya Rob ya Rob wahai Robku wahai Robku padahal makanannya haram minumannya haram pakaiannya pun didapatkan dari hasil yang haram dan dia dia bil haram selalu diberikan makanan yang haram maka bagaimana doa orang seperti ini akan dikabulkan <clears throat> rawahu muslim hadis riwayat imam muslim <clears throat> nah inilah hadis Nabi saw yang menggambarkan kepada kita <clears throat> Ma'asyiral ikhwa rahimakumullah yang menggambarkan kepada kita tentang nama Allah Subhanahu wa taala At-Thayyib sebagai salah satu dari Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Maka At-Thayyib yang maha baik, yang maha disucikan dari segala kekurangan dan celaan. <clears throat> Secara asal bahasa, at itu maknanya adalah at-taharah. Wassalama minal khubzi. Bersih dan suci dari keburukan. Makanya tayyib diartikan baik karena dia lawan dari keburukan. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik senantiasa dan selalu disucikan dari segala yang namanya al-khubz, keburukan. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa sempurna dalam zatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya, perbuatan dan firmannya, semua bersumber dari kesempurnaan sifat-sifatnya, <clears throat> Maka dengan inilah kita sifati nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-husna ya, yang maha indah mencapai puncak kesempurnaan dalam kemahaindahannya dan sifat-sifatnya semua adalah sifat-sifat yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala thayyibun maha baik karena Allah Subhanahu wa taala disucikan dari segala bentuk kekurangan, segala bentuk keburukan. Kita lihat Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan makna aktif ke kemahabaikan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah sewaktu beliau menjelaskan makna ucapan yang kita baca dalam sholat kita waktu tahiyat waktu tasyahud at-tahiyyatu lillahi tayyibat wattayyibat dan segala kebaikan untuk Allah. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Ibnu Qayyim rahimahullah taala sewaktu menjelaskan makna at-tayyibat, segala kebaikan untuk Allah yang kita baca dalam lafaz tasyahud kita waktu salat. Beliau mengatakan wa kadzalika qauluhu at-tayyibat fahiya sifatul mausufil mahdhuf. Mahdhuf Demikianlah ada demikian pula ucapan kita dalam sholat al-tayyibat segala kebaikan untuk Allah kata-kata al-tayyibat yang baik-baik ya dalam uh, ini adalah sifat untuk sesuatu yang tidak disebutkan ai maknanya at-tayyibatu minal kalimati wal af'ali was sifati Semua yang baik-baik dari kalimat, dari ucapan, perbuatan, sifat-sifat, nama-nama semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Fahuwa tayyibun, maka Allah Subhanahu wa taala adalah tayyib, maha baik. Wa af'aluhu tayyibah, perbuatannya semua baik. Semua maha baik. Wa sifatuhu atyabu syai'in, sifat-sifatnya adalah yang paling baik. Wa asma'uhu atyabul asma, nama-namanya adalah yang paling indah, yang paling baik. Wasmuhu at-tayyib dan diantara namanya adalah at-tayyib yang maha baik. La yasduru anhu illa tayyibun. Tidak akan mungkin bersumber darinya kecuali yang baik. Walayas yas'adu illa tayyib. Dan tidak akan naik kepada Allah. Tidak akan diterima kecuali yang baik. la yakrubu minhu illa tayyibun. Dan tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali orang yang baik. Fakalimuhu tayyibun. Maka ucapannya adalah maha baik. Wa ilaihi yas'adul kalimu tayyib dan hanya dan kalimat-kalimat yang baik akan naik kepadanya wa fi'luhu thayyibun dan perbuatannya adalah maha baik wal amalu thayyibu ya'ruju ilaihi dan semua amal kebaikan amal yang baik-baik yang dikerjakan oleh manusia inilah yang naik kepadanya fatayyibatu kulluha lahu maka semua yang baik-baik adalah milik Allah wa mudhafatun ilaihi dan disandarkan kepadanya sadiratun anhu semua kebaikan bersumber darinya wa muntahiyatun ilaihi dan akan berhenti kembali kepadanya qala nabi sallallahu alaihi wasallam inilah makna sabda nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban sesungguhnya Allah subhanahu wa taala maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka di sini kita perhatikan <clears throat> Masyarul ikhwal akhwat fiddin rahimakumullah Bagaimana penjabaran dari Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Tayyib Benar-benar meliputi segala sesuatu yang bersumber darinya Segala sesuatu yang ada pada zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya semua maha baik Maka tentu saja orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan meragukan hal ini. Ketika dia menjalankan syariatnya, dia mengetahui syariat Allah adalah yang terbaik. Ketika dia merenungkan tentang segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya, maka dia ketahui itu bersumber dari zat yang maha baik. Karena semua yang ada padanya, semua yang bersumber darinya adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan semua itu dengan namanya dengan namanya at walayak wa la yaqbalu illa tayyiban dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Maksudnya semua perbuatan ucapan manusia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang baik-baik. Ini motivasi kita untuk apa? Memperbaiki amal soleh kita. Memperbaiki amal perbuatan dan ucapan yang kita lakukan agar senantiasa naik kepada Allah. Agar senantiasa naik dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sewaktu kita beramal kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Berarti semakin baik amalan kita, semakin kita perbaiki kualitasnya, maka akan semakin sempurna pula diterimanya. Tentu sudah kita pahami bersama, ukuran kebaikan amal manusia adalah kebaikan dalam lahir dan batinnya. Untuk batin manusia, ukuran kebaikannya adalah tauhid, kesempurnaan ikhlas, ketakutan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan cinta. Ketika kita mengamalkan amalan dengan perasaan ini, maka amalan kita akan semakin baik dan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk amalan zahir sudah kita ketahui ukurannya adalah amalan tersebut harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkannya yang itulah yang dicontohkan dengan sempurna oleh nabi kita junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ukuran kebaikan. Kemudian kebaikan lain ditambah untuk semakin menyempurnakan amal kebaikan kita, ditambah dengan syarat-syarat atau ketentuan lainnya seperti mengamalkan amalan soleh dengan semangat, tidak dengan malas-malasan. Diterangkan oleh sebagian dari para ulama Dua syarat diterimanya amal tadi ikhlas dan mengikuti sunnah. Dua syarat menyempurnakan amal adalah dengan dua hal. Pertama mengamalkannya dengan semangat. Khudhu ma atainakum bikuwah. Lakukanlah apa yang aku berikan kepada kalian dengan kuat, dengan semangat, bukan dengan malas-malasan. Dan yang kedua, al-musara'ah, bersegera dan berlomba-lomba melakukannya. Inilah sifat yang dimiliki oleh para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersemangat dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Bersamaan dengan itu mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik. Demikian pula Allah tidak akan menerima orang yang mendekatkan diri kepadanya kecuali orang itu adalah orang yang baik. Maka dia harus memperbaiki keyakinannya, memperbaiki perbuatan dan amalnya, memperbaiki akidahnya, memperbaiki pemahamannya. Maka di sini orang-orang yang tidak mempelajari akidah yang benar, tidak mempelajari tauhid dengan benar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menerima pendekatan diri orang tersebut kepadanya? Kita ketahui bersama kenapa tauhid itu disifati dalam Al-Qur'an dengan kalimat thayyibah. Dalam surat Ibrahim ayat ke-24. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik. Kalimat yang baik yaitu kalimat tauhid, kalimat iman. Kalimat pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. <clears throat> tidak berbuat syirik. Allah membuat kalimat yang perumpamaan kalimat yang baik ini seperti pohon yang baik yang akarnya menancap kokoh di dalam tanah sedangkan cabang-cabangnya menjulang ke langit kemudian buah-buahnya mengeluarkan <clears throat> pohon ini mengeluarkan buah yang baik setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala ini sebaik-baik perumpamaan yang mengabarkan kepada kita hanya hati manusia yang diisi dengan tauhid, keimanan yang benar kepada Allah, ma'rifatullah yang benar, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar. Inilah hati yang baik yang akan bisa menghasilkan amalan anggota badan yang baik. Ini adalah seperti pohon yang baik yang akan menghasilkan buah-buah yang manis setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak mengisi hatinya dengan tauhid, dengan kalimat thayyibah, pemahaman yang benar terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak akan mungkin diterima pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sebaliknya kalimat syirik, kalimat kufur, penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah disifati dalam Al-Qur'an seperti pohon yang buruk yang tidak punya landasan. Wa masalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang dia itu ujtussat mengambang di permukaan bumi dan tidak punya keteguhan dan kekokohan sama sekali. Maka subhanallah, perumpamaan yang sangat pantas untuk orang-orang yang tidak mengenal tauhid, tidak mengenal keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan pemahaman yang benar, tidak mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal cara-cara beriman yang sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak akan punya akidah yang kokoh, sehingga amal-amal yang mereka kerjakan pun ngambang, amal perbuatan yang mereka lakukan pun tidak memiliki dasar pijakan yang kuat sehingga ini dinamakan sebagai sebagai kalimat yang buruk, kalimat yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita jika ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berusaha untuk menjadikan diri kita baik memperbaiki, menjadikan diri kita baik adalah dengan <clears throat> adalah dengan mengisinya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang benar, mengisinya dengan akidah yang benar, keimanan yang benar, tauhid yang benar, pemahaman yang benar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Allah yang lurus adalah agama yang baik, taib dalam akidahnya, hukum-hukumnya, adab-adabnya, <clears throat> semuanya baik. Yang jika kita semakin banyak mengisi hidup kita dengan kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan akan semakin menerima amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukmin yang mengisi dirinya dengan dengan kebaikan. Nah, oleh karena itulah di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang balasan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengisi dirinya dengan kebaikan di dunia, yang berusaha memperbaiki dirinya dengan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada syariatnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu sebagai orang-orang yang diterimanya. Ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan baik, Malaikat ketika mencabut nyawanya, Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Mereka adalah orang-orang yang diwafatkan ketika malaikat mewafatkannya, mencabut nyawanya dalam keadaan baik, dalam keadaan thayyib, dalam keadaan baik dalam keadaan baik lahir dan batinnya. Disebutkan dalam hadis sahih atau hasan riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad, hadis sahih, malaikat berkata kepada mayatnya orang mukmin yang mengisi hidupnya dengan kebaikan, akhriji Tuhan nafsu tayyibatu. Kanat fil jasadit tayyib. Keluarlah wahai jiwa yang baik yang berada di dalam tubuh yang baik. Ini apa artinya? Kebaikan lahir dan batin. Jadi malaikat mengatakan, keluarlah wahai jiwa yang baik yang berada di dalam tubuh yang baik. Inilah orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas kalau mereka ini ditempatkan di dalam di dalam sorga yang penuh dengan kebaikan. Karena sorga adalah darut tayyibin. Negerinya orang-orang yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu menyebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Tibutum fadukhuluha khalidin. Jadi balasannya orang yang berbuat baik mereka akan menempati negerinya orang-orang yang baik yaitu sorga. Wasiqal ladina taqaw ketika orang-orang yang bertakwa kepada Allah dibawa ke sorga dengan berombong-rombongan sampai ketika mereka datang ke <clears throat> depan pintu sorga yang kemudian dibukakan pintu-pintunya penjaga sorga mengatakan Salamun alaikum keselamatan atas kalian. Tibtum kalian telah berbuat baik di dunia, maka karena sebab itu masuklah ke dalam sorga yang kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Di sini disebutkan dengan fa yang artinya fa sababiyah. Jadi dengan sebab sebab kebaikan kalian di dunia maka kalian diberi balasan masuk ke dalam sorga yang kekal abadi selama-lamanya. Inilah <clears throat> apa ini uh, balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat baik sewaktu di dunia, memperbaiki dirinya lahir dan batin dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau orang-orang yang dalam dirinya kebaikan belum sempurna, yaitu orang-orang mukmin yang masih berbuat dosa dan tidak diampuni dosanya mereka, karena masih ada al-khubthu, keburukan, sehingga sebelum masuk ke dalam sorga mereka perlu dibersihkan dulu. Dihilangkan yang namanya al-khubth dalam diri mereka. Keburukan dalam diri mereka. Dimasukkan ke dalam neraka agar mereka itu dipisahkan. Keburukan-keburukan darinya setelah sudah terpisah keburukan tersebut, barulah mereka berhak untuk masuk ke dalam negerinya negeri yang penuh dengan kebaikan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita ketahui bersama keterangan dari para ulama di akhirat itu nanti ada tiga tempat. Pertama, tempatnya orang-orang yang kebaikannya itu murni. Yaitu sorga yang ditempati oleh orang-orang yang beriman yang sempurna keimanannya. Yang mereka itu datang dengan membawa kebaikan yang tidak bercampur dengan al-khubus, keburukan sedikit pun. Yang kedua, na'udzubillahi min dalik, neraka jahanam tempatnya orang-orang yang keburukannya itu murni 100%. Yaitu orang-orang kafir yang datang membawa amal-amal yang semuanya buruk. Dan yang ketiga, orang-orang yang datang dengan membawa kebaikan yang bercampur dengan keburukan, yaitu orang-orang yang beriman, bertauhid tapi tercampur dengan perbuatan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mereka inilah yang nanti akan menempati neraka akan tetapi tidak kekal. Mereka akan diazab sesuai dengan amal-amal keburukan mereka untuk mem, mem, apa ini membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri mereka. Setelah itu mereka akan dimasukkan ke dalam sorga, maka nanti akhirnya atau ujungnya yang ada cuma dua tempat, yaitu tempat yang merupakan kebaikannya murni, tempatnya orang-orang yang beriman, dan tempat yang keburukannya murni yaitu tempat yang e, ditempati neraka yang ditempati oleh orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjadikan kita termasuk ke dalam hamba-hambanya yang baik yang selalu menghiasi diri dengan kebaikan lahir dan batin. Inilah tentang gambaran pengaruh dan asar dari kebaikan maha baik yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan namanya At-Tayyib disitulah dia menentukan syariatnya melakukan perbuatan-perbuatannya yang maha baik Bahkan segala sesuatu kebaikan yang ada di dunia ini adalah merupakan bukti pengaruh dari sifat maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu manusia yang menghiasi dirinya dengan kebaikan dia akan senantiasa diterima dan dimudahkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ilaihi yas'adul kalimu tayyib, surat Fatir ayat ke-10 kepadanya akan naik kalimat-kalimat yang baik, artinya akan diterima ucapan yang baik. Disebutkan dalam hadis yang sahih atau Hasan riwayat Tirmidzi dengan berbagai jalan yang menguatkannya. Ketika salah seorang yang beriman me, me, apa ini menziarai saudaranya di jalan Allah, malaikat akan mengatakan kepadanya tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Kamu telah berbuat thayyib yang baik. Dan perjalananmu, perjalananmu ini juga baik berkunjung kepada saudaramu karena Allah. Perjalananmu ini adalah perjalanan yang baik dan kamu telah menyiapkan tempatmu di sorga nantinya. Maka subhanallah orang yang beriman semua yang bersumber dari dirinya adalah kebaikan. Perjalanannya, ucapannya, perbuatannya, anggota badannya. Bahkan keimanan yang baik juga telah menetap dalam hatinya. sebagaimana kebaikan juga nampak pada lisannya dan amalan anggota badannya, maka mereka inilah yang pantas untuk menempati sorga yang penuh dengan kebaikan dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini pun juga menjadikan orang-orang yang beriman yang selalu berusaha menghiasi dirinya kebaikan dengan kebaikan membuat mereka senantiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Keimanan yang baik akan menjadikan seseorang selalu bersangka baik kepada Allah, bersikap baik kepada Allah. Yang dengan persangkaan baik ini dia memperbaiki amalnya. Kita insya Allah pernah mendengar ucapan yang masyhur dari Imam Al Hasan Al Basri yang mengatakan, Innal mu'mina ahsan al bi rabbihi fa al amal wa innal munafiqa asa adhanna bi rabbih fa asa al amal. Orang yang beriman itu bersangka baik, bersikap baik kepada Allah sehingga dia pun memperbaiki amal perbuatannya. Sedangkan orang-orang kafir bersangka buruk kepada Allah maka dia pun menjadikan buruk amal perbuatannya. Orang-orang munafik bersangka buruk kepada Allah dan dia pun menjadikan buruk amal perbuatannya. Maka kita bersangka baik kepada Allah. Kalau kita baik, selalu memperbaiki diri kita, maka insya Allah kebaikan yang akan kita dapatkan. Jika ada ujian-ujian kita yakini itu semua adalah untuk kebaikan. Kemudian kita meyakini bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala diturunkan untuk memperbaiki diri kita dan untuk kebaikan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi manusia yang selalu memperbaiki dirinya, akan dijadikan pasangannya juga orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menjanjikan dalam Al-Qur'an, "Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat." "Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat." Orang-orang yang buruk pantasnya laki perempuan-perempuan yang buruk pantasnya adalah untuk laki-laki yang buruk dan laki-laki yang buruk adalah pantasnya untuk perempuan-perempuan yang buruk. Kemudian waktu ibad, wanita-wanita perempuan-perempuan yang baik, pantasnya adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik pun pantasnya adalah untuk perempuan-perempuan yang baik. Ikhwatal Islam kita ketahui bersama para ulama menafsirkan ayat ini yang namanya kebaikan dan keburukan dalam ayat ini penafsiran yang terkenal di kalangan para ulama adalah yang berhubungan dengan perbuatan zina. Karena ayat ini diturunkan untuk mensucikan umul mukminin. Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunya kaum mukminin. Seorang wanita perempuan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah termasuk apa ini uh, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan beliau dari beliau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita yang sangat mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih beliau untuk mendampingi hambanya yang paling mulia Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena Rasulullah Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik, maka tidak mungkin mendampingi beliau kecuali perempuan-perempuan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka diartikan oleh para ulama ayat tadi maksudnya adalah orang-orang laki-laki yang baik eh, atau perempuan-perempuan yang baik artinya yang jauh dari perbuatan zina. Yang jauh dari perbuatan zina ini akan dijodohkan dengan laki-laki yang baik. Sehingga beberapa dari eh, di antara istri para nabi alaihi wasallam sudah kita ketahui bersama ketika di antara mereka ada yang durhaka kepada suaminya yaitu istrinya Nabi Nuh alaihi salam dan istrinya Nabi Lut. Tapi kata para ulama keduanya tidak pernah melakukan perbuatan zina. Tidak pernah melakukan perbuatan perbuatan zina karena Allah Subhanahu wa taala apa ini jodohkan mereka dengan kedua nabi yang mulia ini alaihi wasallam yang ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga mereka dari yang namanya perzinahan yang sangat yang sangat kotor naudzubillahi min dalik. Ini penafsiran yang masyhur yang banyak disebutkan oleh para ulama. Ada lagi keterangan lain yang berhubungan dengan penafsiran ayat ini yaitu ditafsirkan secara zahirnya. Wanita-wanita yang baik akan dipasangkan dengan jodoh yang buruk, eh, yang baik pula. Sebagaimana wanita-wanita yang buruk akan dipasangkan dengan jodoh yang buruk pula. Maka oleh karena itu di sini menjadikan kita harusnya berpikir kalau kita menilai buruk pasangan kita, maka itu sesuai dengan keadaan kita. Dan bagi yang belum dianugerahkan pasangan, maka hendaknya dia memperbaiki diri untuk Allah Subhanahu wa taala pilihkan baginya jodoh yang baik. Nah, kalau timbul pertanyaan, bagaimana kalau begitu tentang kondisi tadi? kondisinya Nabi yang kok dipasangkan dengan wanita yang kafir tidak mau beriman, Nabi Nuh atau Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Fir'aun yang demi, yang sangat kufurnya justru mendapatkan wanita istrinya adalah Asia bintu Muzahim, salah satu wanita apa ini pemimpinnya penduduk surga. Maka dijawab oleh para ulama bahwasanya mereka dipasangkan hanya sebagai ujian. Setelah itu Allah pisahkan mereka. Allah Subhanahu wa taala pisahkan mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala pasangkan mereka dengan pasangan yang sesuai jika tidak di dunia maka di akhirat nanti. Nah, inilah keadaannya. Oleh karena itu, ini menjadikan orang-orang yang beriman senantiasa merasa tenang dalam kehidupannya karena Allah Subhanahu wa taala jika mereka selalu memperbaiki diri dengan kebaikan yang ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka disyaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki diri mereka, memperbaiki kehidupan mereka dan memperbaiki orang-orang yang di sekitar mereka untuk memudahkan mereka terbantu ya untuk membantu dan menolong mereka dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah para kaum mukminin, para pendengar radio Rojak rahimahumullah pembahasan tentang nama Allah Subhanahu wa taala At-Thayyib beserta penjabarannya yang dengan ini kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Thayyib Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Oleh karena itu ini semua motivasi diri kita untuk memperbaiki diri dan meyakini segala kebaikan untuk diri kita itu adalah semua yang bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu untuk memperbaiki keadaan diri kita lahir dan lahir dan batin. Maka demikianlah insya Allah kajian yang bisa kita bawakan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita, motivasi bagi diri kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang taib, yang baik, memperbaiki diri lahir dan batinnya, yang kemudian dikatakan kepada mereka pada hari kiamat nanti, udhulul jannata la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam sorga, tidak ada ketakutan bagi kalian dan juga tidak ada kesedihan bagi bagi kalian. Demikianlah afwan atas segala kekurangan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'sana yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah antum paparkan seputar nama Allah Subhanahu wa taala yaitu at-tayyibu dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita dengan mengetahui nama-namanya yang agung dan mulia tersebut, Ustaz. Nah, bisa kita angkat berikutnya dengan sesi soal jawab. Untuk yang pertama, Ustaz, kita angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Satu pertanyaan, Ustaz, ada yang mengatakan bahwasannya segala sesuatu yang halal itu belum tentu toib dan suatu yang toib itu pastilah halal. Apakah hal ini benar Ustaz? Mohon dijelaskan. Segala sesuatu yang halal belum tentu toib. Perkataan seperti ini adalah perkataan yang jelas tidak bisa dikatakan benar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal-hal yang dihalalkannya dalam Al-Qur'an, menyebutkan tentang apa yang dibawa oleh Nabi SAW wa yuhillu lakumut tayyibat wa yuharrimu Dia menghalalkan kepadamu yang baik-baik, yang tayyib dan mengharamkan kepada kalian yang buruk-buruk. Maka semua yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tayyibat, kebaikan. Hal yang baik-baik. Kecuali mungkin kalau yang dimaksudkan itu makanan-makanan tertentu yang bagi sebagian orang itu akan membahayakan kesehatannya maka ini bukan berarti kembali kepada makanan tersebut yang kemudian kita katakan bukan tohib tidak tetapi karena berhubungan dengan keadaan orang ini maka dalam dalam kondisi orang ini jika makan tersebut misalnya membahayakan kesehatannya maka kita katakan <coughs> untuk kondisi orang ini tertentu saja apa ini keadaan tersebut kita katakan ya, makanan ini tidak pantas baginya tapi hukum asalnya makanan ini adalah makanan yang toyib karena dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sebagian dari para ulama ada yang menafsirkan dari al-khaba'ith yang disebutkan dalam ayat tadi yang buruk-buruk yang diharamkan uh, yang yang khaba'ith yang buruk-buruk dan ini pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran yaitu ucapannya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sewaktu menafsirkan hal ini dengan mengatakan yang buruk-buruk itu adalah yang membahayakan bagi manusia sehingga jika ada makanan yang <clears throat> tidak dijelaskan secara rinci tentang keadaannya halal atau haram, maka dilihat apakah makanan tersebut membahayakan, membahayakan kesehatan atau mematorotkan bagi manusia atau tidak. Kalau dia tidak membahayakan, maka insya Allah itu adalah termasuk makanan, termasuk makanan yang halal. Nah, nah Ustaz, Jazakallah khairan atas jawaban yang telah Antum sampaikan Ustaz. Dan kembali dari pertanyaan pesan singkat Ustaz, Ustaz mohon dijelaskan apakah wanita yang dulunya berpacaran maka dia mendapatkan jodoh yang dulunya juga berpacaran akan tapi wanita tersebut sudah menikah dengan jodoh yang dia tidak pernah sama sekali pacaran apakah dia tidak akan kekal dengan jodohnya tersebut Ustaz mohon dijelaskan dan juga tentang hukumnya Ustaz ya uh, tentu saja kalau <clears throat> sudah kita ketahui bersama orang yang dulunya menghiasi dirinya dengan keburukan, kalau dia bertobat, bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala rahmatnya maha luas. Orang yang telah bertobat dari dosanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, balahu." Orang yang telah bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Meskipun orang itu pernah melakukan hal-hal yang menyimpang, bahkan naudzubillah min berzina, kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan menerima pensucian dirinya, maka setelah itu dia menjadi orang yang baik kembali dan Allah Subhanahu wa taala pasangkan dia dengan jodoh yang baik yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai jodohnya di dunia dan di akhirat insyaallah. Nam Dan selanjutnya kami angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat Ustaz sebelum kita beralih ke penelpon kita. Ustaz, mohon dijelaskan tentang eh, kisah pernikahan Nabi Yusuf dengan Juleha. Apakah riwayat tentang hal ini bisa dipertanggungjawabkan Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz dari Haris di Depok. Silakan Ustaz. Nah, nah. Sejauh ini kalau membaca di buku tafsir kayak tafsir Ibnu Katsir juga menyebutkannya tentang kisah pernikahan keduanya akan tetapi sejauh ini saya sendiri belum pernah meneliti secara atau membaca secara terperinci yang berhubungan dengan riwayat kisah tersebut apakah sahih atau tidak. Tentu saja ada beberapa hal-hal yang tidak dibenarkan, yang baik, tapi apakah semuanya keseluruhannya? Maka ini saya sendiri tidak tidak pernah membaca keterangan khusus yang berhubungan dengan masalah sanat atau uh, kedudukan riwayat riwayat tersebut. Nah. nah pendengar kita yang pertama dengan Umu Norma di Lampung. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ini tadi pagi saya tuh merenung-renung dengan suami anak. Nah, dalam renungan anak itu, kenapa ya? Sebenarnya saya tuh yakin bahwasanya rezeki itu semuanya Allah yang ngatur. Kenapa? Ketika saya yakin, saya yakin-yakinnya bahwa Allah lah semuanya yang ngatur kehidupan dunia ini tapi kenapa ujian demi ujian itu tetap melanda keluarga anak kekurangan demi kekurangan lalu anak rasakan yeah. apakah benar kata seorang ustaz berkata sama anak waktu dulu pertama anak menggeluti di sunnah ini uh, ustaz itu bilang bahwasanya setelah itu orang yang menghidupkan sunnah itu akhirat tidak didapat dunia melarat apakah ini termasuk uh, apa itu laknat dari Ustaz tersebut Ustaz tolong beri anak nasihat Ustaz agar anak semakin yakin bahwa semuanya itu Allah yang mengatur dan apakah benar kata Ustaz tersebut ya cukup umum ya terima kasih umum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz Iya jawabannya kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba sangat besar keburukan yang diucapkan kalimat yang diucapkan oleh mulut-mulut mereka tidak lain dia mengucapkan kecuali kedustaan. Ini ucapan ustaz tadi adalah ucapan yang sangat buruk. Nauzubillahi min dalik. Bagaimana mungkin dia mengatakan orang yang berpegang dengan sunnah di dunia melarat akhirat tidak dapat? Bagaimana mungkin ucapan seperti ini diucapkan oleh orang yang mengetahui tentang sunnah orang yang beriman kepada Rasulullah SAW? Kalau dia mengatakan dengan lafaz seperti tadi orang yang mengikuti sunnah di dunia melarat dan di akhirat tidak dapat, berarti dia mengatakan Nabi SAW sendiri tidak mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kalau kita meyakini bahwa hidup kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa musibah pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan musibah atau kekurangan dalam kehidupan dunia, tapi alhamdulillah iman kita dijaga. Buktinya sampai saat ini kita masih mengikuti pengajian, kita masih selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang menimpa para nabi dan para sahabat lebih besar. Mereka diboikot, mereka mengalami kelaparan, disiksa dengan berbagai macam siksaan. Tapi mereka tetap bersabar yang dengan ini Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat mereka. Maka demikian pula yang menimpa ibu dan keluarga. Insya Allah ini sebagai sebab untuk diangkat derajatnya, untuk diuji kesungguhannya. Adapun ucapan dari Ustaz tadi Eh, kalau itu pernyataan yang sungguh-sungguh diucapkannya, nah min dalik, itu bisa jadi kembali kepada dirinya sendiri karena dia apa ini membuat ragu terhadap orang-orang yang berpegang kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berpegang kepada sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberi hidayah kepadanya. Nah. Enam satu. Baik, saya kita angkat berikutnya dengan Ibu Dewi di Pondok Labu. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dosa kita banyak, terus kita terakhir hari itu udah tua tobat, nasuha. Udah itu kan tahu Ustaz tadi bilang kita akan dicemplungin di neraka dulu dibersihkan. Hmm. Kalau kita tobat nasuha benar-benar, memang tetap dicemplungin di neraka dulu ya Pak. Kita aja pesan iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Kepada Ustaz silakan Ustaz. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala apa ini menjaga kita dari adab neraka dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk langsung masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab insyaallah. Orang yang berdosa di dunia, kalau dia bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh dan Allah menerima tobatnya, maka dia tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Kalau Allah telah menerima tobatnya. Cuman kita yang dijelaskan tadi itu kenyataan yang ada, ada orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat tapi dia masih punya keimanan, punya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang demikian. Makanya nanti di akhirat ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka, setelah itu Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari neraka setelah dibersihkan dari adab neraka. Dengan adab neraka dibersihkan kotoran-kotoran dosa yang ada pada dirinya baru dimasukkan ke dalam sorga. Adapun orang yang berbuat dosa sebelum dia meninggal dunia dia bertobat, dengan sungguh-sungguh, dengan syarat-syarat taubat nasuha yang terpenuhi padanya taubat yang nasuh ya, maka orang seperti ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah dia tidak akan masuk ke dalam ke dalam neraka Nah, Nah, dan selanjutnya kita angkat dari eh, pendengar kita yang ketiga dengan Abu Hanun di Serpong. Silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, uh, bagaimana cara bisa membedakan yang antara uh, dosa ditanggung seorang diri dan dosa ditanggung oleh orang yang apa sih mengajak kepada ya, kalau nggak salah dengan ayat apa adit yang apabila orang mengajak kepada kesesatan maka ditanggung sama yang mengajak ke kesesatan itu terus dengan bagaimana dengan ayat yang al apa ala taziru waziru tu bizur ukro itu kan tidak, tidak ditanggung oleh orang. Nah, bagaimana kita bisa membedakan uh, itu tanggungan sendiri atau kita atau dosanya ditanggung sama orang itu gitu. Gimana contohnya gitu? Assalamualaikum. Iya, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ustaz. Iya, maksudnya tidak ada pertentangan dua antara dua ayat tadi. Firman Allah, Allah taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dos, dosa orang lain. Maksudnya tidak ada dosa yang diwariskan. Tidak ada dosa yang diwariskan seorang masing-masing menanggung dosanya sendiri sebagaimana dia membawa amal sendiri. Akan tetapi kalau terjadinya perbuatan dosa itu ada usaha dari orang tadi, maka dia termasuk menanggung karena dia sendiri yang menyebabkan terjadinya perbuatan dosa tersebut. Inilah maknanya eh, misalnya hadis yang dibacakan tadi apa ini uh, eh, manda'a ila dhalalatin barang siapa yang mengajak kepada kesesatan maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya karena dia ada perannya dalam dosa ini. Yaitu apa? Dia yang mengajak, dia yang mencontohkan, dia yang menghimbau orang melakukannya. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala bni adamil awal kiflun min damiha li'annahu awalu man sannal qatla." Tidak ada satu jiwa pun yang dibunuh dengan dolim satu jiwa ya, darah yang ditumpahkan dengan ketoliman Kecuali ada dosa yang ikut ditanggung oleh anaknya Nabi Adam yang pertama. Kenapa? Karena dia yang pertama kali mencontohkan perbuatan membunuh jiwa. Jadi dia ikut menanggung karena dia yang pertama kali mencontohkan. Jadi Cuman dosa yang ada peran dari orang berperan padanya, ada contohnya atau dia yang menganjurkan, dia ikut tanggung. Sebagaimana kebaikan juga seperti itu. Kalau dia yang mengajarkan, dia berperan untuk mengajak orang atau mencontohkan kebaikan tersebut, maka dia pun ikut dapat, ikut mendapatkan pahalanya. Nah. Nah, Ustaz. Dan kembali kita ke pertanyaan pesan singkat Ustaz. Ini merupakan pertanyaan dari pendengar kita mungkin yang baru mengikuti dari Radio Roja Ustaz beliau bertanya tentang mengapa dilarangnya mengucapkan atau membaca wiridan dengan nama-nama dari asmal Husna yang dijadikan tiap habis sholat lima waktu. Manusia memberikan penjelasannya mengapa hal itu dilarang Ustaz membaca wiridan dengan nama-nama dari asmal Husna Ustaz. Mengapa dilarang? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak pernah mencontohkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ada zikir-zikir macam Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, kemudian digenapkan dengan La ilaha illallah dan seterusnya. Zikir-zikir yang contohkan Nabi SAW banyak sekali setelah sholat. Nah, Nabi tidak pernah menyebutkan setelah sholat itu ada riwayat dari yang sahih dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Zikir Asmaul Husna. Sekarang pertanyaannya, apakah Nabi lupa menyampaikannya? Apakah Allah atau Allah lupa mensyariatkannya atau bagaimana? Ada cuma ada dua kemungkinan. Allah lupa mensyariatkannya sehingga kebaikan tersebut diketahui oleh, oleh orang sekarang. Allah artinya Allah tidak mengetahui kebaikan tersebut atau Nabi SAW lupa menyampaikannya. Jelas dua-dua ini tidak ada kemungkinan seperti ini, dua-duanya keliru. Nabi SAW tidak menyampaikannya karena memang Allah tidak mensyariatkannya. Allah tidak mensyariatkannya karena memang ini tidak tidak merupakan kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ukurannya. Orang yang mengadakan sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, itu dihadapkan padanya dua pertanyaan. Kalau Anda ini menganggap ini baik, tapi tidak ada dalilnya berarti seolah-olah Anda mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kebaikan tersebut cuma Anda yang mengetahuinya atau Allah lupa mensyariatkan kebaikan tersebut. Apakah mungkin? Jelas Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari kelupaan dan kelalaian. Yang kedua, Allah mensyariatkannya, tapi kenapa Nabi tidak menyampaikannya? Berarti Nabi SAW sengaja menyembunyikannya atau lupa menyampaikannya. Juga ini merupakan celaan terhadap diri Nabi SAW. Oleh karena itu kedua kemungkinan ini tidak benar maka segala sesuatu yang ada dalam Islam, yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itulah yang baik. Selain dari itu adalah keburukan dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang pertama. Yang kedua, cara-cara wiridan dengan Asmaul Husna yang dilakukan oleh orang-orang saat ini itu menyimpang dan tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Mereka membaca nama-nama Allah yang dihitung, nama-nama Allah yang diambil pun juga dari hadis yang baif, ada nama-nama Allah yang tidak pantas dinisbahkan kepada Allah. Seperti menyebutkan nama Allah secara tersendiri Al-Muntakim yang maha membalas dendam. Jelas tidak benar. Nama ini dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Maka nama-nama tersebut diambil dari hadis yang baif Banyak diantaranya yang keliru. Kemudian disebutkan dengan cara yang keliru pula tidak. Yang namanya berpikir dengan Asmaul Husna bukan cuma dengan menyebut Ya Aziz, Ya Kawi Ya, ya, ya Karim, Ya <clears throat> Ya Rahim, Ya Rahman. Bukan tapi dengan cara kita menyebut nama Allah dan mengungkapkan permintaan kita yang sesuai dengan kandungan makna nama tersebut. Makanya harus paham tentang kandungan dari nama-nama Allah. Misalnya kita mengatakan, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosaku, limpahkanlah rahmatmu kepadaku. Ya Razak, wahai maha pemberi rezeki, limpahkanlah rezeki yang halal kepadaku. Ya Qawiyu, Ya Matin, wahai Allah yang maha kuat dan maha kokoh, Berikanlah kekuatan iman kepadaku, berikanlah kekuatan tawakal kepadaku. Dan seterusnya yang seperti ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala inilah cara berzikir dengan apa doa dengan asmaul husna yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha dan milik milik Allah lah nama-nama yang maha indah maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Jadi cara berzikir seperti tadi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya generasi terbaik umat ini radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban yang antum berikan, Ustaz. Kembali dari pertanyaan pesan singkat Ustaz, Ustaz dalam Al-Qur'an perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan begitu pula sebaliknya. Tapi banyak pasangan di mana istrinya soleha tapi suaminya nggak sholat dan melakukan maksiat lain dan juga sebaliknya suaminya adalah suami yang soleh tapi sang istri tidak memiliki kesolehan Mohon Ustaz berikan penjelasan mengenai hal ini Ustaz. Syukran. Silakan Ustaz. Ya. Nah, itu kan saya bilang tadi sebagai ujian bagi mereka. Sebagai ujian untuk mereka bersabar dan untuk menasehati. Untuk menguji keimanan mereka dan yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala jadikan tidak akan kekal pasangan mereka itu. Ima dipisahkan di dunia kalau tidak di akhirat nanti jelas Allah Subhanahu wa taala akan pisahkan mereka berdua kemudian nanti akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan Uh, wanita-wanita uh, yang baik untuk laki-laki yang baik dan dan sebaliknya enam. enam set kita angkat dengan pendengar kita, set. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Ibu Nur di bagian Pinang. Ya, Ibu Nur, silakan Ibu Nur. Mau tanya Pak Ustaz, kita sholat, apakah diterima doa kita hanya sekedar membaca surat Anas, uh, Al-Alaq, terus surat Al-Ikhlas kita berdoa dengan bahasa Indonesia memohon meminta kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Apakah doa-doa kita itu diterima? Ya. Ustaz, mohon dijelaskan ya Pak Ustaz. Ya, terima kasih Bu Nun. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ustaz. Ya, insya Allah diterima doa kita dengan berbahasa Indonesia diterima. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan memahami semua uh, bahasa yang diucapkan oleh manusia. Oleh karena itu, tentu saja kalau kita tidak paham bahasa Arab, ya pertama kita usaha dulu untuk memahami atau menghafal dosa-dosa dalam bahasa Arab dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau tidak mampu, maka kita ungkapkan do doa dengan bahasa kita, tapi kita pilih bahasa-bahasa yang sopan, <clears throat> yang halus. <clears throat> Nah, kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita uh, doa seperti ini, kemudian juga tadi mungkin uh, seperti dikatakan apa ini uh, dengan uh, membaca surat Al-Ikhlas, al falak An-Nas ini juga uh, kalau untuk ruqyah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya termasuk yang dianjurkan juga dibaca di pagi dan sore hari. Ini termasuk hal yang e, diperbolehkan ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga surat tadi. Maka kalau setelah itu kemudian yang yang berhubungan dengan doa ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kepadanya dengan bahasa yang kita mampu ungkapkan dengan menyebut nama Allah seperti yang saya contohkan tadi ya Rahman ya Rahim wahai Rahman dan wahai Rahim anugerahkanlah rahmatmu kepadaku ini diperbolehkan kita berdoa sesuai dengan kemampuan kita dan bahasa yang kita pahami nah Nam khairan dan kembali dari pendengar kita sedang Umu Fahri di Semper silakan Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh eh, ini Ustaz kita kan uh, pernah melakukan pasti melakukan dosa gitu saat Sekarang ini uh, dalam sholat, dalam sholat kadang-kadang uh, kita tahu-tahu mengeluarkan air mata gitu karena karena teringat dosa itu gitu dalam sholat gitu saat Uh, eh, yang saya tanyakan uh, sholat kita bagaimana itu bo, apa sah atau tidak gitu karena karena uh, mengeluarkan air mata itu teringat dengan dosa-dosa itu gitu Ustaz, dengan dosa-dosa ya. yang pernah kita lakukan gitu. Seperti itu Ustaz. Terus yeah. kalau hmm. kalau satu lagi Ustaz ini dalam sujud katanya kita kan lebih dekat doa kita pada saat sujud gitu Ustaz. Terus uh, pernah saya mendengar uh, doanya itu um, dilafalkan atau dalam hati gitu. Yang mana yang yang yang baiknya itu yang yang sohehnya itu yang mana gitu yang dibenarkan menurut sunnah itu yang bagaimana gitu doa di dalam sujud itu yang yang doa yang kita minta gitu yang yang kita inginkan ya, ya. Ustaz. Iya, nah, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, yang pertama yang berhubungan dengan masalah meneteskan air mata, maka ini jelas tidak membatalkan sholat karena tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang membatalkan wudhu kita. Ketika orang meneteskan air mata sama sekali tidak membatalkan wudhu. Maka ini bahkan ini termasuk bagus kalau kita menangis. Ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ingat dosa-dosa kita, apalagi waktu kita berdoa dalam sholat kita, kita berdoa mengampun, minta pengampunan dosa-dosa kita, teringat dosa-dosa kita, maka ini termasuk insya Allah menunjukkan kesungguhan kita dan konsentrasi kita dalam sholat kita untuk memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Maka ini Eh, termasuk perbuatan yang terpuji jika itu bersumber dari karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masalah sujud, kita ungkapkan, dilafatkan. Namanya doa itu tidak yang diucapkan cuma dalam hati saja. Namanya doa, zikir, membaca itu tidak benar kalau cuman dalam hati tanpa menggerakkan mulut. Ini keliru. Namanya doa, zikir atau membaca dalam agama itu, baca Al-Qur'an atau membaca zikir yang lainnya, itu harus terlafatkan Rasulullah SAW waktu berdoa kelihatan gerakan dari janggut beliau karena beliau membaca dan terlafatkan. Maka doa dalam sujud harus diungkapkan, diucapkan, dilafatkan. Tidak cuma dalam hati saja. Inilah yang benar dan inilah yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah. berikutnya dengan Ibu Siti Akmal di Cakung silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, saya mau bertanya, Eh, saya ini baru beberapa bulan saja mempelajari tentang sunnah. Uh, sunnah itu saya dapati waktu saya berada di penjara. Uh, waktu di dalam penjara saya rasakan betapa nikmatnya saya mempelajari tentang sunnah. Uh, sekarang ini saya udah keluar, udah bebas gitu. Setelah saya bebas, kenapa saya rasakan betapa banyak sekali ujian yang saya hadapi gitu dengan saya mempelajari sunnah ini, terutama dari masyarakat dan keluarga. Gitu. Uh, yang saya ya. ingin ya. tanyakan, tolong kasih nasihat ke saya gitu, bagaimana caranya biar saya tetap istiqomah dengan apa yang sedang saya jalani ini. Ya. Uh, itu aja ya. Pak. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Wayaki. Ya. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ibu dan menjaga kita semua di atas kebaikan dalam Islam sampai di akhir hayat kita. Yang pertama, tentu saja ibu dan kita semua ya perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk tetap istiqomah di dalam Islam di dalam menghadapi sekian banyak cobaan-cobaan yang kita hadapi. Kemudian alhamdulillah kita bersyukur ya, ibu juga bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah ketika dalam penjara yang demi Allah itu justru merupakan kebebasan yang sesungguhnya. Saat ini banyak orang yang dia di luar penjara tapi justru terbelenggu dia karena hatinya tidak bisa memiliki hubungan yang baik dengan penciptanya. Saya pernah nukilkan ucapannya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengatakan Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih wal ma'suru man asirahu hawahu. Ibnu Taimiyah mengucapkan ini sewaktu beliau di penjara. Beliau mengatakan Al-mahbus, orang yang terpenjara itu adalah orang yang terhalangi hatinya dari mengenal Robnya. Dan al-ma'sur, orang yang tertawan, terbelenggu, adalah orang yang terbelenggu oleh hawa nafsunya. Maka Alhamdulillah, ibu telah merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Justru pada saat di penjara, hatinya merdeka karena memiliki mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan Uh, bisa menundukkan hawa nafsu untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cobaan yang dihadapi sudah katakan itu sudah merupakan konsekuensi keimanan. Semakin kuat iman kita semakin besar cobaan. Maka harusnya kita bersyukur. Berarti ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan keimanan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Yuqtala rojulu ala hasabi dini fa in kanat fi dini salabatun ishtadda bala'uhu." Masing-masing orang itu akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya, kekuatan imannya. Kalau agamanya kuat maka akan besar cobaannya. Kalau agamanya lemah maka akan diberikan cobaan yang sesuai dengan kelemahan agamanya. Maka kita bersyukur ternyata kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk disempurnakan iman kita atau mungkin dengan cobaan tadi untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan sekian banyak hikmah dari para cobaan yang semuanya akan kembali kepada kebaikan orang-orang yang beriman jika mereka menyikapi dan menghadapinya dengan kesabaran dan selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah Ustaz. Baik, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir kita dengan melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz bagaimana tadi Anto menjelaskan bahwasannya apabila seorang yang mendapatkan pasangan yang buruk maka itu merupakan sebagai cobaan baginya. Ustaz saya merasa pernikahan saya yang sudah hampir 17 tahun mirip dengan kisah Firaun Kemudian ada seorang laki-laki yang soleh yang berharap saya jadi istrinya. Apakah saya harus meninggalkan suami saya dengan meminta cerai padanya dan memilih laki soleh tersebut? Apa ini sekedar ujian saja yang dari Allah jodoh saya berikutnya? Selama ini saya berusaha jadi istri yang soleh. Mohon Ustaz memberikan penjelasan Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, pertama tentu kita tidak boleh menyimpulkan seperti itu dengan eh, kesimpulan yang terlalu dini, anu, terburu-buru menyimpulkannya. Karena belum tentu keadaan suami kita seperti itu, seperti Fir'aun, yakni yang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi usaha kita yang kurang belum menasihatinya dengan baik. Usaha kita yang kurang belum menasihatinya dengan baik. Apalagi dari kisahnya tadi yang mengatakan ada seorang laki yang soleh yang mendekatinya dalam keadaan dia sendiri masih punya suami. Jelas ini keliru. Ini termasuk tipu daya syaitan. Harusnya tidak demikian keadaannya. Jadi tidak perlu diingat-ingat tentang laki-laki yang tadi karena dia sekarang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan suami yang meskipun punya kekurangan yang justru menjadi medan dia untuk berdakwah, untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dengan menasehatinya. Kenapa dia harus apa ini menjadikan atau menggambarkan dirinya seperti Firaun dan istrinya? Kenapa dia tidak menggambarkan dengan perempuan lain yang mengajak suaminya kepada kebaikan dan suaminya mengikutinya seperti misalnya Ummu Sulaim yang ketika dilamar oleh Abu Talha <clears throat> dia mensyaratkan suaminya ini masuk Islam agar agar bisa melamarnya akhirnya masuk Islam dan dikatakan oleh perawi hadis ini bahwa kami belum pernah mendengarkan uh, nilai mahar yang seagung ini Kenapa dia tidak menggambarkan dirinya seperti Ummu Sulaim misalnya yang kemudian mengajak suaminya kepada kebaikan, bahkan uh, menjadi penasehat menasehatinya untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Talha menjadi termasuk sahabat yang yang utama dan mulia. Harusnya dia bersangka baik seperti ini kepada keluarganya. Jadi jangan terburu-buru menyimpulkan, kita berusaha menasehatinya, kemudian berusaha melakukan yang terbaik, nasihat yang lemah lembut. Kalau memang terjadi hal seperti itu, maka tentu caranya bukan dengan cara seperti tadi. Sang laki-laki telah mengungkapkan berkeinginan, ya tidak benar. Karena saat ini dia masih statusnya sebagai apa ini sua apa ini istri dari dari orang lain yang ini tidak dihalalkan bagi yang lainnya untuk mengungkapkan hal itu kepada kepada dirinya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan. Nah, Ustaz, demikianlah Ustaz perjumpaan kita di pagi hari dan pertanyaan tadi merupakan penutup dari perjumpaan kita Ustaz sebagai penutup dari antum untuk para pendengar. Silakan Ustaz. Ya alhamdulillah uh, <coughs> nama Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah nama yang sangat agung yang menggambarkan tentang bagaimana seharusnya kita berusaha mengambil apa ini uh, asar ya mengambil pengaruh dari kebaikan yang ada pada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala At-Thayyib yaitu Maha Baik kita mengambil kebaikan tersebut untuk diri kita lahir dan batin dengan semakin meyakini bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memperbaiki segala kekurangan dalam diri kita agar kita termasuk hamba-hambanya yang baik dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya yang merupakan darut thayyibin, negerinya orang-orang yang baik. Maka demikianlah manfaat yang kita dapatkan dari mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah dan dengan ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk uh, selalu memahami keindahan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi demikian kita akhiri kajiannya wa bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas kebersamaan dan kesempatan yang telah antum sampaikan di pagi hari ini Ustaz. Terima kasih banyak dan insyaallah kita bertemu lagi pada hari Kamis yang akan datang Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum.